بأبواب أبواب الإسلام إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kembali Allah bahagiakan kita duduk di majelisnya Allah di majelis kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majelis yang dikenali oleh keluarga dan para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini besar ini adalah ya, tradisi hamba-hamba yang saleh. Selesai sholat subuh, mereka kajian isya, lalu mereka sholat isya dua yang bangkitkan semangat mereka mendapat nilai haji umroh sempurna sempurna sempurna berikan itu untuk kami semua ya Allah. Ya yaitu kita mentradisikan di Masjid Al-Zikra ini bukan hanya karena dakwah lewat ATP ini memang kita membiasakan setiap selesai subuh Arifin bersama jemaah tidak keluar dari masjid kecuali setelah matahari terbit karena nilai amat sama nilai dengan hadiah yang Allah berikan melalui sabda Rasulullah SAW barang siapa sholat berjamaah subuh di masjid dia lalui dengan tadarusan kalau anak seperti kita ini. Kalaupun tidak ada, dia baca Quran sendiri atau jikir sendiri misalnya. Maksudnya nah, kita sudah ada majelis ilmu seperti ini. Kalau matahari terbit kita lewatkan 10 15 seperti di Mekah Madinah. Sudah sunnah dua rakaat baginya dan No. Oh, sempurna, sempurna, sempurna. Siapa yang tak gila Kan gak lama hidup. Dunia di tempat kita bukan bekal di akhirat. mulia Alhamdulillah apalagi ratusan ribuan orang-orang masuk Islam bagi dakwah beliau tentu atas hidayah Allah kita akan ngaji bersama beliau ya, bahasa kita apa Ustaz telah kucukupkan nikmatku kepada kita buka surah al بسم الله الرحمن pribadi hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah hewan yang mati tercekik hewan yang mati karena dilempar hewan yang mati karena terjatuh dari tempat yang tinggi hewan yang disembelih dengan cara dicocok lehernya semua hewan yang mati diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kalian disembelih semua hewan yang disembelih untuk berhala dan hewan sembelihan yang kalian gunakan sebagai dalam undian semua hal tersebut adalah perbuatan sesat dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kaum mukmin menaklukkan maka orang-orang kafir merasa berputus asa menghalangi dakwah Islam. Karena itu, kalian jangan takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepada Pada hari ini, aku telah menjadikan Islam aku telah berikan hidayah kepada kalian dengan sempurna. Aku meridhoi Islam menjadi agama kalian. Siapa saja yang terpaksa makan yang haram karena kelaparan dan tidak ada niat untuk berbuat dosa, halal baginya makan hewan-hewan yang diharamkan itu. Allah Maha Pengetahuan lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang memakan yang haram karena terpaksa. Allahu Akbar. Silakan Ustadz nasihati kami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Walhamdulillah walla ilaha illallah wallahu akbar. walla la hawla wa quwata illa billah. Al aliyil azim. Di dalam surat 5 ayat 3 di pertengahan ayat ada kata-kata dari Allah. Wa atmamtu alaikum nikmati. Jika kita mentadaburi kalimat ini, sebagaimana dalam tafsir tadi menyebutkan, telah kuberikan hidayahku kepadamu. Tetapi kalau kita terjemahan lagi, wa at atmamtu alaikum nikmati adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan lapar mengganjal perutnya dengan batu. Tidur di atas pelepah korma sehingga di lambungnya ada bekas-bekas tikar dari korma. Rumahnya hanya tinggi setinggi manusia berdiri yang dibuat dari batu bata, tanah liat. Wa atmamtu alaikum nikmati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan laparnya. Bukan ada bekas-bekas tikar di lambungnya bukan rumah yang dibuat dari tanah liat yang tingginya setinggi manusia berdiri. Tetapi ya, bagaimana mengantarkan wa'at mamtu alaikum hidayah itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya sehingga mereka dapat dekat dengan Allah tunduk kepada Allah dan hari-harinya melakukan apa yang dimau oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena hidayah itu Nikmat itu menyatu dengan jiwanya. Hidayah itu bersatu dengan jiwanya dan menjadi energi kepada raganya untuk berpacu hari-harinya selalu mengikuti maunya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang ketika menjadi muslim lalu yang dimaksud oleh mereka adalah wahat mantu alaikum nikmati adalah rumah mewah mobil yang banyak, kekuasaan yang mereka miliki, tetapi jiwanya kerontang, gersang, kering, bahkan raganya tidak ada energi untuk dekat kepada Allah. Oleh karena mereka salah memandang wa'atmamtu alaikum nikmati sehingga terasa dalam kehidupannya wa atmamtu alaikum itu tidak pernah mereka dapatkan walaupun mereka sudah dalam keadaan Islam tetapi justru mereka prasangka buruk kepada ad Islam itu prasangka buruk kepada agama sehingga mereka memikirkan bahwa agama itu hanya pada saat nikah pada saat hari-hari besar dan kematian padahal wa'atmam alaikum nikmati adalah Ketika meresapnya hidayah nikmat ke dalam jiwanya, dia berusaha tampil walaupun orang membencinya, mencacinya, tidak suka kepadanya tetapi dia berusaha untuk melakukan hari-harinya mengajak manusia sebanyak-banyaknya mendapatkan hidayah yang telah Allah cukupkan kepada mereka di dalam kehidupan itu. Dengan ambisi, anito harithu alaikum menginginkan orang lain mendapatkan hidayah, kebahagiaan, keselamatan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di negeri kita Indonesia, pemimpin kita ketika dipilih diangkat lalu ambisinya adalah mengantarkan seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Indonesia yang besar ini tidak seperti hari ini. Kenapa demikian? Oleh karena orang belum merasakan kecukupan hidayah yang Allah berikan kepada mereka di dalam kehidupan. Maka mari kita melihat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak peduli dengan laparnya. Dia tidak peduli dengan ada bekas tikar di lambungnya. Dia tidak perlu punya rumah yang hanya setinggi manusia berdiri. Tapi dia berpacu. Fastabikul khairat itu mengajak. Siapa-siapa saja yang menjadi dekat dengannya untuk mendapatkan hidayah. Sehingga kalau kita perhatikan para sahabat di masa lalu yang dikadari oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka justru tampil dengan sempurna untuk membuat hidayah ini makin kuat dan kokoh di dalam jiwa sehingga menjadi energi kepada raganya untuk fastabikul khairat berlomba-lomba hari-harinya untuk berbuat kebaikan berlomba-lomba untuk membuat orang lain tidak boleh terpenjara di dalam kesesatan berlomba-lomba untuk mengajak orang agar jangan tersesat oleh karena mereka sangat takut kalau ada orang tersesat di sekeliling mereka karena mereka takut orang ini akan ditanya lalu dakwah tidak sampai kepada mereka maka marilah kita mengemparkan jiwa kita, membuka jiwa kita agar mengambil hidayah Allah wa atmamtu alaik yang sudah Allah berikan kepada kita melalui dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kemana bumi yang diciptakan oleh Allah sepanjang air mengalir di bumi ini wa atmamtu alaikum nikmati harus wajib sampai kepada mereka. Walaupun di saat kita mengatakan wa atmamtu alaikum nikmati. Mereka benci kepada kita tetapi kita harus tampil mengambil kewajiban dakwah ini agar mereka merasakan itu di dalam kehidupan kita. Allahu akbar. Nikmat Islam. Hidup dalam Islam dan menikmati keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhiratnya, membuat dunia ini nggak ada apa-apanya. Sehingga raga pun tunduk pada kehendak ruhiyah yang dipenuhi oleh keimanan kepada Allah. Allahu Akbar pantaslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak peduli dengan keadaan fisiknya, tidak peduli dengan caci makian, tidak peduli dengan tubuhnya berdarah dalam berdakwah, bahkan mendoakan mereka yang menyakiti. Karena kenikmatan iman yang luar biasa yang beliau rasakan dan beliau sebagai Rasul Allah, beliau tebarkan kenikmatan itu. Allahu Akbar walillahilham ikhwah kita pun bisa duduk nikmat dalam majlis ini karena kenikmatan hidayah yang ditebarkan oleh Rasulullah SAW dan karena doa Rasulullah SAW terima kasih ya Allah sampaikan salawat salam kami kepada Nabi Muhammad SAW kami jamaah sangat mencintai beliau karena engkau ya Allah. Aku yakin salawat salam kita disampaikan oleh Allah. Jazakumullah Ustadz Fadlan terbatas waktu. Tapi kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Nikmati terus kajian halakah isyrok ini melalui cahaya hati ikhwah filah dan terima kasih amal jariah antum semua. Ini kami catat dengan rapi. Dan ini dari celengan ini kami sangat terharu sekali dari anak-anak kita. Abi Arifin, ini untuk pesantren. Biar kami bahagia nanti di akhirat. Anak kecil ngomongnya akhirat. Kok banyak sekali sayang? Apa jawabannya? Kan surga mahal. Subhanallah. Terima kasih. Silahkan terus beramal jariah kita akan bangun segera masjid dan pondok pesantren Azikra Jabal Sindur. Silakan hubungi Bang Awaludin di nomor telepon 0856 90010 berapa 0856 90000 berarti nolnya 4 10 jazakumullah khairan kathira dan insyaallah kembali zikir di masjid yang indah ini Alhamdulillah sekarang mu'alaf kita sudah 583 orang. Tapi belum sebanding dengan beliau. Tapi kita terus pas tapi kol khairat. Taparatul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. bilahi Tapi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi. salam.